Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala Sebelum kita lanjutkan bahasan di bab tentang rosab atau barang rampasan dan jarahan ingin eh, kami tambahkan dan kami bacakan sejumlah penjelasan atau keterangan tambahan seputar ariyah atau barang pinjaman. dengan Aryah di bab Aryah terbarang pinjaman maka eh, barang pinjaman itu dari sisi hukumnya bisa dibagi menjadi lima yang pertama adalah wajib maka ada meminjamkan barang yang hukumnya wajib Contoh meminjamkan barang yang hukumnya wajib adalah meminjamkan pisau untuk menyembelih hewan yang sakit hampir mati. Kenapa? Karena dikhawatirkan he, uh, hewan ini akan mati seandainya tidak disembelih. Maka meminjamkan pisau dalam hal ini meminjamkan pisau untuk menyembelih hewan ini hukumnya wajib li'ala yasira maitatan supaya hewan tersebut tidak menjadi bangkai sehingga tidak bisa diambil manfaatnya sehingga kalau jadi bangkai dan tidak bisa diambil manfaatnya maka e, terjadilah idoatul mal membuang-buang harta Contoh yang lain adalah meminjamkan <clears throat> senjata untuk memerangi orang kafir yang zalim. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua untuk meminjamkan barang, hukumnya adalah mandubah. Hukumnya dianjurkan. Dan inilah hukum asal dalam meminjamkan barang. Karena meminjamkan barang kepada orang itu mimba bi'anatil muslim adalah bagian dari membantu menolong seorang muslim. Allah dan Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kemudian yang ketiga, hukum meminjamkan barang bisa mubah. Kali aratilil ghani semacam meminjamkan barang kepada orang yang tidak membutuhkannya. Ya, ada man lahu saubun, ada orang yang punya kain dan dia sudah cukup dengan pakaian tersebut. Lantas dia meminjam ya, pakaian, padahal dia sudah punya pakaian yang cukup. Ya, sehingga sebenarnya dia tidak perlu, tidak memiliki hajat dan kebutuhan untuk pinjam barang dalam ini pinjam pakaian namun dia pinjam pakaian maka meminjami orang ini karena sebenarnya dia adalah pinjam barang itu bukan karena kebutuhan meminjamkan barang kepadanya hukumnya mubah maka di sini ya, patut kita ingat kaidah para ulama fikih yang mengatakan bahasanya segala hal yang hukum asalnya itu sunnah maka tidak mungkin mengalami atau berstatus hukum mubah. Ini ada kaidah fikih yang mengatakan satu perkara yang hukumnya sunnah, hukum asalnya sunnah atau dianjurkan maka tidak mungkin dia mengalami atau berstatus hukum mubah. Nah, kaidah ini adalah kaidah aghlabiyah. Kaidah umumnya. Namun dalam dataran real boleh jadi kita jumpai ada satu perkara yang hukum asalnya adalah sunnah dianjurkan <clears throat> Namun dalam kondisi tertentu hukumnya mubah. Contohnya meminjamkan barang. Hukum asalnya adalah sunnah dianjurkan karena bagian dari menolong seorang muslim namun dalam kondisi tertentu yaitu meminjamkan barang kepada orang yang tidak membutuhkan peminjaman barang hukumnya mubah Kemudian yang ketiga atau yang keempat <clears throat> ada hukum meminjamkan barang yang hukumnya makro. Contohnya adalah <clears throat> meminjamkan budak muslim dipinjamkan kepada tetangga atau yang lain yang kafir. Ini hukumnya makro karena dalam hal ini terdapat unsur menghinakan seorang muslim di depan orang kafir. Kemudian yang kelima ada ya, ada meminjamkan barang, eh, meminjamkan barang yang hukumnya haram. Dan meminjamkan barang yang hukumnya haram ada dua macam. Haram namun sah haram <clears throat> namun sah contohnya meminjamkan pedang <clears throat> untuk perampok. Kemudian ada meminjamkan barang yang hukumnya haram dan tidak sah. Contohnya meminjamkan alat musik. Contohnya meminjamkan suling Ini transaksi Eh, meminjamkan barang dalam hal ini adalah hukumnya haram, berdosa dan transaksinya adalah transaksi yang tidak sah. Nah, kemudian kita lanjutkan ke fi'ah kamil ghasbi tentang hukum seputar barang rampasan. Kemarin sampai mana? Ya, maka poin selanjutnya di Al-Mulakhas Al-Fiqhi di bab tentang rosab atau barang rampasan atau barang jarahan wa mimma dzakaruhu dan di antara apa yang disampaikan oleh para ulama fikih dalam masalah ini mereka mengatakan wal aidi al mutartabah ala yadil ghasib dan tangan yang menjadi dampak dari tangannya orang yang merampas seluruhnya adalah tangan doman yang wajib untuk bertanggung jawab dan mengganti. Pemakna dan maknanya tangan yang yang takilu ilaiha al maghsub berpindah kepadanya barang rampasan dan itu antarikil ghasib dan itu melalui jalur orang yang merampas seluruhnya memiliki punya kewajiban untuk doman mengganti barang yang dirampas jika talafa fiha barang yang dirampas itu rusak di tangan orang tersebut ya, maka e, tentu tangan orang yang rasib adalah tangan orang yang zalim dan tangan orang yang zalim itu berkewajiban untuk mengganti barang apapun alasannya sengaja ataupun tidak sengaja ceroboh ataupun tidak ketika barang jarahan atau barang rampasan di tangannya rusak maka dia wajib ganti nah ketika eh, barang rampasan tadi berpindah tempat berpindah tangan kepada tangan berikutnya tangan kedua kemudian berpindah lagi ke tangan ketiga maka di sini dikutip kaidah fikih yang mengatakan maka semua tangan-tangan tersebut punya kewajiban untuk mengganti manakala barang itu rusak di tangannya. Nah tadi semua tangan yang memegang barang rampasan itu adalah tangan yang wajib bertanggung jawab. Ini apa saja tangan tersebut? Di sini dikatakan, dijelaskan lebih lanjut. Ini dalam hal ini ada sepuluh tangan. Semuanya statusnya bertanggung jawab. Manakala barang rampasan itu rusak di tangannya. Yang pertama, tangan pembeli wa ma fi maknahu dan yang semakna dengannya maka ini ada orang merampas dan dia jual maka ada pembeli seandainya barang rampasan itu rusak di tangan si pembeli pembeli wajib mengganti kemudian tangan orang yang kobit menerima barang tamalukan dalam status memilikinya tanpa kompensasi semacam tangan orang yang mutahib merampas maka seandainya barang tersebut kemudian dirampas oleh orang lain ya maka sama dia tangan yang wajib bertanggung jawab kemudian yang ketiga atau sebelumnya maaf yang kedua adalah yadul mustajir tangan penyewa seandainya barang rampasan itu disewakan kemudian rusak di tangan penyewa maka dia wajib ganti dan tadi yang ketiga tangan orang yang menerima barang tersebut dan memilikinya tanpa adanya eh, kompensasi tanpa adanya tukar menukar barang semacam orang yang merampas. Demikian juga yang keempat, tangan orang yang memegang barang tersebut untuk lima selahatil dafi untuk kepentingan eh, orang yang eh, lima selahatil dafi untuk kepentingan penyerahan orang oh, yang menyerahkan kalau wakili contohnya wakil maka dari tangan si perampas kemudian dia ngutus seseorang sebagai wakilnya sebagai wakil dia maka rusak di tangan si wakil ya, wakilnya punya kewajiban untuk ganti kemudian yang kelima yaitu musta'ir tangan orang yang pinjam misalnya barang rampasan yang dipinjam oleh seseorang rusak di tangannya maka peminjam wajib ganti kemudian yang keenam tangan orang yang merampas kemudian yang ketujuh adalah tangan orang yang membelanjakan harta tersebut contohnya mudharib ternyata harta rampasan itu berupa duit itu jadikan sebagai modal mudharobah maka si perampas itu mengangkat seseorang untuk memutar hartanya. Nah, ini juga ya tutuman ya tangan yang punya kewajiban tanggung jawab. Kemudian tangan al-mutazawid tangan orang yang eh, yang kedelapan adalah al-mutazawid lil marzuba. Ya, tangan orang yang lelaki yang menikahi wanita yang dirampas. Kemudian yadul qabid ta'widan bi bai'in. Tangan yang kesembilan adalah tangan orang yang memegang barang tersebut dan dia bisa memegang barang tersebut ta'widan pakai transaksi tukar menukar dan tukar menukarnya adalah selain transaksi jual beli. Kemudian yang terakhir, tangan orang yang merusak barang rampasan sebagai pengganti wakil dari orang yang merampas. Maka sepuluh orang ini semuanya bertanggung jawab seandainya barang rampasan atau jarahan itu rusak di tangannya, maka dia wajib mengganti namun dengan syarat. Wafikuli hadis suari dalam semua kasus-kasus ini itu ada kewajiban untuk mengganti jika pihak kedua itu mengetahui hakikat senyatanya bahasanya harta yang dia bawa adalah harta rampasan wa anadaf ilai dan yang menyerahkan barang itu kepadanya adalah ghasibun seorang perampas maka dafi di sini artinya orang yang menyerahkan barang kepadanya. Maka tadi nomor empat ada tangan al-qabid orang yang memegang barang untuk kepentingan si perampas. Untuk kepentingan si perampas contohnya wakilnya si perampas. Fakordoman alaihi maka eh, doman kewajiban ganti rugi itu permanen pada dirinya ada sepuluh tangan ini. Kenapa? Karena dia tahu ini barang rampasan. Yang menyerahkan barang itu kepadanya adalah seorang perampas. Kenapa sepuluh tangan ini bertanggung jawab? Li ta'adihi ala ma ya'lamuhu. Karena dia melampaui batas dari apa yang dia ketahui. Dia telah tahu ini barang rampasan. Dia ta'adi melampaui batas dengan mau menerimanya ghairu ma'dunin fihi min malikihi padahal dia tidak mendapatkan izin dari pemilik. Kemudian namun jika orang tersebut tangan-tangan ini tidak mengetahui hakikat senyatanya bahasanya barang yang dia terima adalah barang rampasan fadhamanu alal ghasibil awal maka doman kewajiban ganti rugi jika rusak itu menjadi tanggung jawab perampas. Itu kalau tidak tahu. Tapi kalau tahu dan sadar, ngerti kalau ini barang rampasan dan yang menyerahkan barang itu kepadanya adalah seorang perampas atau seorang e, penjara, maka ya, karena berarti dia ikut berbuat zalim dia tahu ini bukan barang orang ini dan dia sadar bahasanya tidak mendapatkan izin dari pemilik sesungguhnya maka dia orang yang zalim maka ketika barang itu rusak di tangannya dia punya kewajiban untuk mengganti Kemudian maka tanggung jawab kewajiban orang yang merampas kemarin telah kita uh, ini telah kita baca, telah kita bahas dia punya kewajiban untuk mengembalikan dan menanggung biaya pengembalian. Kemudian eh, yalzamu aidan taf'u ujratiha wajib bayar upah selama pakai barang itu. Demikian juga ada kewajiban untuk domina naqsahu. Dia punya kewajiban untuk ganti rugi seandainya berkurang nilai barang rampasan saat dikembalikan kepada pemilik. Maka di paragraf selanjutnya, jika barang yang dirampas itu adalah barang yang biasanya disewakan, maka wajib bagi perampas untuk membayar upah upah standar dalam jangka waktu keberadaan barang itu di tangannya. Di anal manafi karena manfaat barang itu adalah malun, adalah harta yang memiliki nilai. Maka wajib ada ganti rugi manfaat sebagaimana ada ganti rugi barang seadanya rusak. Manfaatnya tentu diambil. Ya, selama di tangan si perampas, manfaat barang ini tentu diambil habis di tangan dia. Maka sebagaimana kalau barangnya rusak diganti, maka ketika manfaatnya manfaat barang itu diambil maka juga wajib diganti hmm. kemudian semua tasarruf tindakan yang dilakukan oleh seorang perampas tindakan hukum yang dilakukan oleh perampas itu tidak sah karena tidak mendapatkan izin dari pemilik Kemudian jika seorang itu merampas satu barang, kemudian dia tidak tahu pemiliknya dan tidak memungkinkan baginya mengembalikannya kepada pemilik, maka dia serahkan kepada hakim, kepada penguasa, kepada pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Yang pihak yang pemerintah dalam hal ini punya kewajiban untuk meletakkan dan menyalurkan barang ini dalam tempat yang benar. Atau pilihan yang kedua adalah tasaddaqa bihi an sahibihi adalah mensedekahkan barang tersebut dengan niat untuk si pemilik dan jika dia bersedekah dengannya maka jadilah ganjarannya untuk pemilik sedangkan manfaat dari si perampas adalah takhallasa minhu dia terbebas dia membebaskan diri dari barang yang haram maka ada dua pilihan yeah. ketika tobat insaf mau dikembalikan maka ada dua pilihan dititipkan kepada pemerintah ya, mau di, uh, ketika seorang itu tobat dan insaf dari merampas maka eh, namun dia tidak mengetahui ini siapa pemilik barangnya di mana letaknya dia, dia sudah cari namun tidak ketemu sudah mentok maka ada dua pilihan pilihan pertama adalah diserahkan kepada penguasa eh, penguasa punya kewajiban untuk menyalurkannya di tempat yang benar atau disedekahkan dan jika kondisi pemerintahnya adalah rusak tidak amanah ya, maka jelas pilihannya tinggal satu pilihan yang kedua kalau diserahkan kepada pihak yang wajib polisi atau yang lain bukannya disalurkan namun malah dipakai sendiri ya. ya maka berarti tidak ada pilihan kecuali pilihan yang kedua disedekahkan atas nama pemilik barang kemudian dan merampas harta orang lain tidaklah terbatas dalam bentuk menguasai harta tersebut dengan kekuatan fisik namun termasuk juga merampas dan menjara adalah menguasai harta orang lain dengan cara berper, berperkara di pengadilan. Khusumah al-batilah dengan ribut di pengadilan, ya, bertengkar di pengadilan dan itu dengan cara-cara yang batil dan curang dan juga dengan sumpah-sumpah yang dusta untuk menguasai dan memiliki satu harta padahal dia tahu kalau itu bukan miliknya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kalian ajukan harta tersebut kepada hukam, kepada pengadilan, litakulu fariqam min amwalina supaya kalian bisa memakan harta ya, sebagian dari harta manusia dengan cara yang dosa padahal kalian tahu dan Allah Ta'ala berfirman, ini orang-orang yang menukar janjinya kepada Allah dan sumpahnya dengan Allah dengan harga yang sedikit. Maksudnya adalah orang yang bersumpah demi nama Allah untuk dipakai mengaku-ngaku kalau itu miliknya padahal itu adalah harta miliknya padahal bukan. Ini orang yang menukar sumpahnya atas nama Allah dengan harga yang sedikit. Maka mereka ini tidak ada bagian untuk mereka di akhirat Allah tidak akan ajak bicara mereka Allah tidak akan pandangi mereka pada hari kiamat Allah tidak akan mencucikan mereka dan untuk mereka seksaan yang pedih fal amru syadidun wal hisabu asirun maka masalahnya adalah masalah yang berat dan hisab itu satu hal yang sulit bukan satu hal yang mudah dan Nabi saw mengatakan manik tato asibron minal ardi siapa yang mengambil satu jengkal tanah milik orang, lain zulman secara zalim tuwiqahu min sabil ardina maka akan dikalungkan untuknya sampai ke tujuh lapis bumi maka zahir hadis ini maka orang tersebut orang yang merampas tanah orang lain ini, ini itu akan dipanjangkan lehernya ini akan dipanjangkan lehernya sejauh tujuh lapis bumi. Maka seandainya tujuh lapis bumi yang Nabi maksudkan itu misalnya sekilo panjangnya, ya, maka nanti lehernya itu satu kilometer. Kemudian tanah itu tanah yang dirampas akan dijadikan kalong untuk nutupi seluruh lehernya. itu ancaman keras untuk orang yang merampas tanah milik orang lain boleh jadi dengan sertifikat palsu boleh jadi dengan geser eh, batas tanah atau BPN atau yang lain dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahasanya hukum pengadilan itu tidak mengubah hukum di sisi Allah. Kalau hukum di sisi Allah dia adalah orang yang tidak berhak maka dia tidak berhak meskipun pengadilan mengatakan anda berhak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man qadaitu lahu akhihi siapa yang aku menangkan sehingga dia sehingga aku berikan padanya hak orang lain maka jangan diambil fa'in nama maka hakikatnya aku potongkan untuknya satu potong dari api neraka maka di sini menunjukkan bahasanya putusan pengadilan itu tidak mengubah hukum di sisi Allah. Jika hukum di sisi Allah ini adalah potongan neraka karena dia adalah hak orang lain, tetap itu potongan neraka meskipun hakim mengatakan Anda yang menang dan itu adalah secara hukum dunia ini adalah legal hak milik Anda. Itu tetap tidak mengubah hukum akhirat, tidak mengubah hukum senyatanya, tidak mengubah hukum di sisi Allah Ta'ala. Kemudian kita masuk pada bab baru yaitu bab fi ahkamil itlafat ya, ketentuan seputar rusaknya barang. Maka Allah melarang mendolimi harta manusia Kemudian ya, ibtizazu habiri haqqin dan mengambilnya tanpa cara yang benar dan Allah syariatkan atau merusaknya dengan cara yang tidak benar dan Allah syariatkan ganti rugi ma utlifa minha harta milik manusia yang rusak tanpa alasan yang benar walau antarikil khata'i meskipun rusaknya itu dengan faktor tidak sengaja maka tidak sengaja itu cuma menghilangkan dosa namun tidak menghilangkan kewajiban ganti rugi tanpa sengaja karena bertamu tanpa sengaja nyenggol gelas ya, gelasnya jatuh rusak hancur berkeping-keping tidak sengaja tidak dosa merusak wajib ganti. Ya, maka si tamu ini punya kewajiban ganti gelas. Statusnya dia sebagai tamu itu tidak menghilangkan kewajiban untuk ganti. Tidak menghilangkan kewajiban mengganti, tetap punya kewajiban untuk mengganti. Ya, maka siapa yang menghancurkan atau merusak harta lighairihi milik orang lain dan harta tersebut harta yang muhtaram. Harta yang memiliki kehormatan, yaitu harta yang tidak boleh dirusak. Kalau dia harta, harta itu artinya punya nilai ekonomi namun tidak memiliki kehormatan. Contohnya khamar. Ya. Contohnya alat musik contohnya buku pelajaran sihir ya. maka ini harta karena dia punya nilai namun dia tidak muhtaram tidak memiliki kehormatan menurut syariat maka siapa maka ketentuan ini berlaku untuk harta yang muhtaram lantas dirusak tanpa izin pemiliknya maka wajib bagi orang yang merusak untuk menggantinya. Muafakuddin Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan tidak kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Maka wajib mengganti dan sama saja apakah merusak ini sengaja ataupun lupa. Baik yang merusak itu taklif mukallaf ataupun bukan mukallaf. Maka orang bertamu ngajak anak kecil, anaknya anaknya ya, ya, nyenggol gelas ya, jatuh kemudian rusak dan pecah ini status ini anak kecil tidak berarti ya, kewajiban ganti itu hilang anak kecil maka tidak ada dosa wajib ganti tetap wajib ganti jika dia ada orang tuanya maka orang tuanya yang dibebani jika dia anak yatim maka nanti dibebankan kepada wali yatim yang ngurusi harta si yatim. Demikian juga orang yang menjadi sebab hancurnya harta, rusaknya harta, semacam orang yang membuka pintu fadha'a maka hilanglah maka nambuh lakon alaih barang-barang yang ada di balik pintu atau melepas ikatan wadah maka hilanglah apa yang di wadah dan atau uh, watalafa dan rusak domina dalika maka wajib mengganti dia main ada orang main ke tempat temannya temannya pelihara burung pintunya dibuka pintunya dibuka setelah dibuka burungnya keluar terbang Iya. Maka orang yang buka pintu ini punya kewajiban untuk mengganti. Ya, dia ya, karena statusnya dia mutasabib penyebab hilang dan hilangnya harta milik orang lain. Demikian juga jika ada orang yang melepas ikatan ikatan hewan tunggangan ada kuda yang diikat di pohon Nah, talinya dilepas. Oqaidoha atau ikatannya dia lepas. Akhirnya hewan tadi pergi dan hilang. Dia wajib ganti. Demikian juga seandainya seorang itu mengikatkan hewan tunggangannya dan dia ikat di jalan dan jalan itu jalan sempit pinggir jalan dia tidak punya parkir ya, kuda nah, ya maka dia parkirkan kudanya di pinggir jalan padahal jalannya jalan sempit lantas berdampaklah hal tersebut menjadi gara-gara parkir lahan parkir jadi sempit karena ada kuda di situ maka berdampak ada seorang yang terpleset di jalan itu lantas gara-gara terpleset mati hmm, terpleset mati atau nggak sampai mati tador ya dia mendapatkan bahaya patah tulang dan sebagainya kenapa karena jalan ya, sempit dikenakan apa parkir sembarangan dominahu maka yang parkir wajib ganti rugi wajib ganti rugi maka yang parkir sembarangan ini punya wajib ganti rugi kalau itu mati bayar diat diet nyawa ya. satu seekor unta kalau ini patah tulang ya, maka dia statusnya jinayat. sebagaimana dia matah tulang orang nanti ketentuannya ada berapa kalau yang patah itu jari maka satu jari sepuluh ekor unta gara-gara parkir dia sembarangan ada orang yang kesusahan kepleset dua jarinya patah. Dua jarinya patah, maka yang parkir sembarangan ini punya kewajiban senilai 20 ekor onta. Karena satu jari itu 10 ekor. Dominahu maka dia punya kewajiban untuk mengganti. Li'annahu kota ada. Kenapa? Karena dia melampaui batas birobti fitoriki dengan mengikatkan kudanya di jalan yang merupakan area publik maka dia tergolong zalim kenapa karena parkir sembarangan dia parkir sembarangan maka dikiaskan dengan memparkir kuda lau akofa sayyaratan fitoriki maka dikiaskan dengan kasus di atas orang yang memarkirkan mobil di jalan umum di area publik. tidak punya garasi namun punya mobil. Fana tajaan dalika maka dampak dari parkir dia di jalan umum ini sempit akhirnya terjadilah tabrakan Ya, an istadoma biha sayyaratun ukhra. Maka ada mobil yang lain yang nabrak mobil yang berhenti ini. Au sakhsun atau ada orang yang nabrak ya, mobil yang parkir di jalan ini. Maka yang disalahkan bukan uh, yang nabrak, yang disalahkan yang parkir. Ini lahan parkir bukan. Ya. Ini jalan milik publik. Ini milik umum. Maka yang status yang salah yang parkir. Dia statusnya mutasabib doror, penyebab terjadinya doror. Fana jama maka ter, maka berdampak andalika hal tersebut karena nabrak mobil yang parkir di bukan lahan parkir, di bukan tempat parkir, bukan tempat parkir pribadi namun ya mengambil hak publik ya, maka terjadilah darak dominahu ya, maka yang parkir sembarangan tadi punya kewajiban ganti rugi ternyata orang yang nabrak tadi mati ya, wajib bayar dia patah tulang ya, maka wajib bayar dia ya maka ada orang parkir mobil sembarangan, motor sembarangan, ada pejalan kaki lewat, nggak tahu kalau depannya ada mobil, nabrak. Karena asik main HP, lihat HP, nggak tahu kalau ada mobil parkir tabrak, patah tulang. Itu yang parkir wajib bayar dia, Dia dianggap yang mematahkan tulang si pejalan kaki. Lima rawa Ad-Darqutni berdasarkan hadis yang diatkan oleh Darqutni dan yang lain Siapa yang memarkirkan hewan tunggangannya Fisabilin min subulil muslimin Di jalan milik umum, milik kaum muslimin Atau di pasar Fa'auto'at biyadin Lantas kuda tadi menginjak ya, Menginjak orang, mendolimi orang lain Biadin pakai kaki depannya aurijlain atau pakai kaki yaitu kaki belakangnya fawadominon dominon maka pemilik kuda itu domin punya kewajiban untuk ganti rugi demikian juga seandainya taroka dia dia tinggalkan fitorik di jalan milik umum lumpur atau kayu atau batu atau malah buat galian Fatarotaba ala dalika maka berdampak hal ini berdampak talaful mari matinya orang yang lewat terbunuhnya orang yang lewat atau dia mendapatkan madarat karenanya demikian juga orang yang melemparkan di jalan milik umum di jalan umum dia lemparkan dan dia taruh kulit semangka atau yang lain, kulit pisang, ya, kemudian eh, sisa makan mangga atau kulit mangga. Au arsala fihi ma'an atau dia kirimkan ke jalanan umum air. Ya, dia kirimkan ke jalanan umum air. Fanzal qabi insanon kalau ada orang terpleset gara-gara apa yang dia lakukan fatala falalu mati orang yang terpeleset tadi atau dia patah tulang atau mendapatkan madarat dominahu fa'ilu hadil asya maka pelaku hal-hal di atas punya kewajiban untuk ganti rugi kalau orangnya mati maka status dia orang yang buang kulit pisang ini statusnya pembunuhan tidak sengaja tidak ada kisos nah ada kewajiban bayar dia Fijami dalam semua kasus-kasus di atas lita'adihi bidalika. Kenapa ada kewajiban ganti rugi? Karena dia telah dianggap tak adi melakukan kezaliman. Melampaui tindakan yang tidak eh, melampaui batas yaitu melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan dan betapa banyaknya terjadi menggampangkan masalah ini di zaman ini. Pemaktar dan betapa banyak orang itu membuat galian di pinggir jalan. Kemudian galiannya itu kemudian ditutupi, ditutup, watudok dan diletakkan badannya, awakil, penghalang atau rintangan-rintangan wa ma'aktar al-adrar dan betapa banyak bahaya anajimah yang terjadi gara tindakan ini tuna hasibin aw raqibin tanpa ada orang yang menuntut dia untuk e, bertanggung jawab ataupun yang mengawasinya sampai-sampai ada orang yang menguasai jalan dan menggunakan jalanan umum li aradi al khasah untuk kepentingan pribadi khasah di sini artinya pribadi ya, dan yudayak dengan ini dia mempersempit ya, space orang lewat wayaduru bihim dan memberikan madarat kepada mereka walayubali bimayal haku dan dia tidak peduli dengan apa yang menimpanya berupa dosa dikarenakan tindakan-tindakannya di atas Kemudian di antara perkara yang menyebabkan kewajiban ganti rugi jelas seandainya ada orang yang memiliki anjing yang galak. Lantas anjing yang galak ini mendolimi orang yang lewat. Dia melukai seseorang, mengejar kemudian melukainya, maka dia punya kewajiban ganti rugi. Karena dia melakukan tindakan yang zalim dan melampaui batas dalam bentuk memelihara anjing galak. Demikian juga seandainya orang membuat membuat galian sumur di halaman rumahnya dan itu untuk kepentingan pribadinya. Maka dia punya kewajiban untuk ganti rugi hal-hal yang rusak gara-gara galiannya tersebut. Karena dia memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengawasi galiannya bima dengan meletakkan hal-hal yang mencegah terjadinya bahaya bagi orang yang lewat maka jika dia tinggalkan kewajiban ini dia tinggalkan galian tersebut tanpa ada penjagaan fawa muta'adin maka dia orang yang zalim maka wajib baginya untuk mengganti atau wajib baginya untuk doman, ganti rugi. Kemudian jika seorang itu memiliki hewan peliharaan atau hewan ternak peliharaan, wajib baginya untuk menjaga hewannya di malam hari. Jangan sampai merusak tanaman milik orang lain. Jika di malam hari dia biarkan kemudian merusak sesuatu, maka si pemilik wajib ganti rugi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahasanya ala ahlil amwal Bahasanya atas pemilik harta memiliki kewajiban untuk menjaga hartanya di siang hari. Sehingga apa yang dirusak di malam hari oleh hewan peliharaan milik orang lain, maka itu matmunun ya, mendapatkan doman wajib untuk diganti. Lihat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Oleh nah, karena itu maka pemilik hewan peliharaan tidak punya kewajiban ganti rugi apa yang dirusak oleh hewan peliharaannya asalkan itu dilakukan terjadi di siang hari. Kecuali jika memang sengaja pemiliknya melepas hewan tersebut di dekat barang yang akan dirusak oleh si hewan adatan biasanya memang sengaja ya. Ya, nanti uh, kalau ini ada ya, sapi nah ini mesti atau ada kambing nah itu pasti makan rumput di sana dengan sengaja dilepas di dekat itu supaya makan tumbuhan peliharaan tetangganya maka dia wajib ganti karena memang ada unsur sengaja sengaja melepas hewan tersebut di dekat sesuatu yang umumnya akan dirusak oleh si hewan. Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan Baghawi itu mazhabnya Syafi'i. Ya, dzaba alul ilmi para ulama berpendapat bahasanya apa yang dirusak oleh hewan peliharaan hewan ternak yang dilepas di siang hari yang dia merusak harta milik orang lain maka tidak ada kewajiban ganti rugi bagi pemilik hewan ternak. Dan apa yang dirusak oleh hewan di malam hari maka pemilik hewan ternak wajib ganti rugi di anafil urfi karena telah menjadi budaya masyarakat bahasanya pemilik kebun wal basatin dan pemilik kebun hawaid jamak dari haid ya, haid itu kebun yang ada pagarnya ya, lain halnya dengan bustan bustan ya itu umum jadi ada pagarnya boleh jadi tidak namun tidak disebut haid jamaknya hawaid kecuali kebun yang ada pagarnya. Maka para pemilik kebun itu menjaga kebunnya di siang hari. Wa ashabul mawasi dan pemilik hewan ternak menjaga hewan ternaknya di malam hari. Maka siapa yang menyelesihi adat ini, maka dia telah keluar dari urf. Ini berlaku manakala hewan dilepas tanpa ada pemilik tanpa diawasi oleh pemilik. Adapun idalam yakun malikud dabba ma'aha ini berlaku jika pemilik hewan itu tidak bersamanya. Fa in kana ma'aha maka jika bersamanya pemilik itu menyertai hewannya maka si pemilik wajib mengganti maaf sadatuh apa yang dirusak oleh hewan peliharaan. Inta sekian perkataan Al-Baghawi. Kalau kita baca perkataan Al-Baghawi, maka hukum dalam masalah ini kembali kepada Al-Urfu. Ya, kembali kepada Al-Urfu tadi, faman khalafa hadil adata, siapa yang menyelisih adat ini, maka dia keluar dari urf. Kedemikian dan demikian. Maka hukumnya kembali kepada masalah al urfi Bagaimanakah <coughs> Kewajiban orang yang punya harta. Kapan dia wajib menjaganya? Dan tentu uh, kalau berkenaan dengan masalah orf dan budaya ya di masyarakat kita tentu dibedakan ya, antara masyarakat kampung dan masyarakat kota. Ya, masyarakat kampung dan masyarakat kota. Kalau di kota Orang punya ayam wajib dikurung. Itu dah orfnya. Ini tidak dilepas di kampung. Nah itu orfnya ayam tuh dilepas siang hari itu dilepas jalan-jalan cari makan sendiri. Ini, nanti sore pulang. Itu orfnya. Orf hewan peliharaan. Nah kalau ya, kondisinya sudah tidak lagi murni desa maka off-nya adalah orang yang dipelihara hewan kok enggak enggak eh, dikurung itu diprotes sama tetangga kiri dan kanan ini diprotes sama tetangga kiri dan kanan oh, ini ayamnya menebar tai di mana-mana protes berarti ada orf kalau kondisinya sudah tidak lagi kampung, ya, betul-betul ya, kampung, maka ya, orang punya ayam dan yang lainnya itu dikurung supaya tidak menimbulkan protes tetangga kiri dan kanan. Maka jika ofnya demikian, maka yaitu harusnya dikurung, ternyata tidak dikurung, maka dia salah ya, maka dia kharijan anil urf keluar dari urf maka dia yang bertanggung jawab maka ayam yang harusnya dikurung tidak dikurung kemudian tai di teras rumah tetangganya maka pemilik ayam itu yang wajib ngepel dan harusnya yang wajib ngepel bersihkan dan seterusnya karena kaidah dalam masalah ini kembali kepada al-urfu Dan Allah eh, dan Allah menyebutkan kisah Daud dan Sulaiman dan hukum keduanya dalam masalah semacam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Daud serta Sulaiman ketika keduanya menetapkan hukum fil harthi tentang ya, ladang itna fasyadfi karena dirusak oleh rodambul kaum oleh kambing milik sekelompok orang. Wa oleh hukmihim syahidin kami menjadi saksi atas hukum yang diberikan oleh Dawud dan Sulaiman. Kami pahamkan hukum yang benar kepada Sulaiman, namun ini bukan berarti menunjukkan jeleknya Dawud. Maka kemudian Allah katakan dan masing-masing dari Daud dan Sulaiman kami berikan kepadanya hukman wa ilma, kebijaksanaan dan ilmu. Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan maka sah berdasarkan nas Al-Qur'an sanjungan ke, kepada Sulaiman bitafhim karena Allah telah memahamkan Sulaiman ad-doman bil misli adanya kewajiban ganti rugi bil misli dengan yang semisal Fa'ina nafsa karena yang dimaksud dengan nafsa tadi ada nafasyat yang di, di yang dimaksud dengan nafasyat adalah ra'yul ghanami lailan, menggembalakan kambing di malam hari. Dan kebun yang jadi kasus dalam ayat ini adalah kebun anggur. Fahakama Dawud bikimatil mutlafi. Maka Dawud menetapkan hukum dengan melihat nilai barang yang dirusak. Fa fakta al maka Dawud memper, melihat mempertimbangkan kambing yang ada. Maka Daud menjumpai bahasa kambing tersebut seharga nilai anggur yang rusak. Maka Daud mengatakan kambingmu menjadi milik pemilik kebun. Itu keputusan Daud. Fadafaha maka kambing tadi diserahkan oleh Daud kepada pemilik kebun. Lain halnya dengan putusan Sulaiman. Ya, Sulaiman memberikan keputusan adanya kewajiban ganti rugi ya, yang wajib diberikan oleh ashabul ghanam pemilik kambing dan wajib bagi pemilik kambing untuk memberikan ganti rugi dengan yang semisal bentuknya adalah memakmurkan dan mengelola merawat kebun tersebut sehingga kembali seperti semula. Walamma yadi alaihim dan karena hilang bagi pemilik kebun ini hasil kebunnya sejak dirusak sampai kembali kepada normal maka eh, bal a'ta asabal bustan masyata ulaik maka Sulaiman memberikan kepada pemilik kebun hewan ternak yaitu kambing yang dimiliki oleh pemilik kambing. Tujuannya supaya pemilik kebun mengambil minna ma'iha mengambil dan memanfaatkan ya, pertambahan dari kambing tersebut sesuai dengan kadar pertambahan kebun. Maka dia bisa mengambil susunya dan yang lain. Maka nama kambing di sini adalah susu. Iya. Fa falistafu min nama ironamihi maka mereka mengambil dari nama dari pertambahan yang muncul dari kambing nadhira semisal dengan mafatahu apa yang hilang dari mereka berupa pertumbuhan dan pertambahan kebunnya. Waktabara domanna ini Entah Sulaiman menilai bahasanya dua doman ganti rugi ini dan dia jumpai keduanya senilai wahadu wal ilmu itulah ilmu yang Allah khususkan kepada Sulaiman dan Allah sanjung Sulaiman biidroki karena dia faham ilmu ini intahas sekian perkataan imtamiyah. Kemudian jika uh, hewan itu di tangan rakibin seorang penunggang au qaidin au saiqin atau yang menuntun menggiring au saiqin atau yang menyopirinya maka si pemilik itu si penunggang ini memiliki kewajiban ganti rugi jinayataha kejahatan yang dilakukan oleh hewan tersebut manakala kejahatan itu dilakukan dengan bagian depan si hewan. Contohnya kaki depan dan mulutnya. Dan dia tidak bertanggung jawab atas ye, ya, kezaliman yang dilakukan oleh si hewan dengan bagian belakangnya, contohnya kaki belakangnya. Maka orang yang naik kuda di sini disampaikan. Maka tindakan merusak yang dilakukan oleh bagian depan kuda, kaki depannya dan yang lainnya tanggung jawab yang nunggang. Karena dia tahu apa yang terjadi di depannya. Namun dia tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Kok ternyata kakinya nyepak-nyepak. Ya, kaki belakang kuda ini nyepak-nyepak kemudian ada orang yang kena, dia nggak tahu menau. Ya. Maka itu yang dianggap salah, salahnya orang yang ambil posisi di belakang kuda ini. Ya, maka untuk urusan kaki belakang yang dianggap salah orang yang sudah tahu ini kuda ya, deket-deket ya, di sisi belakangnya. Adapun kaki depan maka yang dianggap salah adalah penunggangnya. Kenapa dia tahu apa yang dilakukan oleh kaki depan kuda ini? Kenapa dia tidak kontrol? Ini berdasarkan hadis Nabi Ari Jalu Jabbarun maka apa yang dilakukan oleh kaki belakang itu jabarun tidak ada ganti ruginya. dikatakan oleh Abu Dawud. Dalam riat uh, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan rijalul ajma kaki yaitu kaki belakang al ajma hewan itu jebar itu tidak ada ganti ruginya. Ajma maknanya bayi hewan. Hewan itu disebut ajma dari kata-kata ajam karena hewan itu tidak bisa ngomong bahasa Arab ya. Ya, maka dia hewan dalam bahasa Arab disebut ajma dia kata-kata ajam ajam itu artinya bukan Arab ya. karena hewan ini tidak bisa ngomong pakai bahasa Arab ya. maka dia disebut ajma jubar domahnya di uh, jimnya di doma artinya hadarun sehingga makna hadis jinayatul bahaim ya kezaliman yang dilakukan oleh de, oleh binatang dalam hal ini dengan kaki belakangnya itu hadarun sia-sia tidak ada kewajiban ganti rugi kata Imtimi Rahim rahimallahu taala semua binatang itu disebut ajma semuanya adalah ajam tidak ada yang Arab ya. semacam sapi kambing dan yang lain Nah, kezaliman yang dilakukan oleh hewan itu tidak menjadi tanggung jawab pemilik jika dia melakukannya dengan sendirinya. Kamalau infalatat semacam dia lepas kabur dari orang yang asalnya ini ada di tangan orang tersebut lantas merusak. Faladumana ala ahadin tidak ada kewajiban ganti rugi atas siapapun. Selama hewan tersebut bukanlah hewan yang galak ada kambing semula dipegangi oleh pemiliknya dan lepas. Ini sudah dipegangi baik-baik namun lepas. Dia yang rusak maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Wala farata ya sahibuha dan tidaklah ceroboh e, pemilik hewan tersebut dengan menjaga hewannya di malam hari atau membawanya ke pasar kaum muslimin dan tempat keramaian kaum muslimin. Kata kala khair wahidin demikian yang disampaikan oleh sejumlah ulama. Bahasanya binatang itu ya kunu jubaran, itu keja, e, kezalimannya itu tidak ada ganti ruginya, idakan manakala hewan tersebut lepas pergi ala wajihah sesuai dengan suka hatinya. Dahaba ala wajihah artinya pergi sesuka hatinya. Tanpa ada yang menonton, tanpa ada yang menggiring. Ila kecuali jika hewan tersebut hewan yang buas. Ini, kecuali jika dia hewan buas, anjing galak, lepas, gigit orang, nah, pemiliknya tetap punya kewajiban ganti rugi karena dia memiliki dan membawa hewan galak ini sudah kezaliman. Sudah satu hal yang salah. Kemudian idza shala alaihi adamiyun. Jika ada seorang manusia yang menyerang seseorang. Hmm. Jika ada orang diserang. Hmm. Tiba-tiba ada orang yang datang dan oh, nempel, mau nempel, mau kemudian nonjok dan seterusnya. Maka ini yang nyerang namanya soil. Atau ada hewan yang menyerang dia. Ada hewan yang menyerang seseorang. Ada ayam terbang, eh, ayam jago, eh, mau nyakar, atau ada kambing lari mau nanduk menanduknya. Maka ini soil penyerang. Boleh jadi manusia, boleh jadi hewan. Walayan dafi dan dia serangan ini tidaklah tercegah kecuali dengan menghabisi dan membunuh si penyerang. Fakotalahu lalu dia membunuh si penyerang baik manusia ataupun hewan faladumana alaih maka tidak ada kewajiban ganti rugi atas dirinya. Karena dia membunuh si penyerang itu difa'an an-nafsi dalam rangka bela diri. Dan membela diri hukumnya boleh. Dibolehkan oleh syariat. Dan semua yang dibolehkan oleh syariat, demikian juga oleh pemilik, itu tidak memiliki doman. Ya, semua tindakan yang itu dibolehkan oleh syariat ataukah oleh pemilik, maka itu tidak berkewajiban doman. Seorang punya mendapatkan izin dari syariat untuk jadi al-kucu, motong tangan pencuri. Setelah dilakukan ternyata proses untuk menghentikan darah tidak berhasil, si pencuri mati karena kehabisan darah, al-kucunya tidak salah. Tidak ada kewajiban doman. Tidak dianggap pembunuhan tidak sengaja, tidak. Karena kaidah fikih mengatakan semua yang yang yatarotab alal ma'dzun, semua yang dampak yang timbul karena ya, telah diizinkan laduman alaih tidak ada kewajiban ganti rugi falayatman matarataba alaih maka tidak ada kewajiban ganti rugi atas dampak hal tersebut yaitu dampak dari perbuatan yang diperbolehkan dan karena aksi membunuh ini dalam rangka mencegah kejelekan si penyerang wali, uh, maka boleh maka tidak ada kewajiban ganti rugi wali anau dan alasan yang lain idza qatalau taf'an syarihi karena jika seorang itu membunuh si penyerang dalam rangka mencegah kejahatan si penyerang maka hakikat yang terjadi si penyerang ini statusnya bunuh diri si penyerang itu statusnya bunuh diri dia tahu kalau dia nyerang maka sana punya hak untuk bela diri. Iya. Dan bela dirinya bisa dengan bentuk membunuhnya dan dia sadar itu akan terjadi pada dirinya. Maka status orang ini bunuh diri, bukan dibunuh oleh orang lain. Statusnya tidak dibunuh oleh orang lain namun statusnya bunuh diri. Wa qatilu nafsihi. saya takut Ibn mengatakan alaihi kewajibannya untuk mencegah orang yang menyerangnya jika itu tidak tercegah kecuali dengan menghabisinya dan membunuhnya, karena lahu dalik, maka itu boleh bittifakil fukoha dengan sepakat semua para ulama fikih. Nah, tadi disampaikan bahasanya doman itu hanya ada untuk amwal muhtaromah. Barang-barang yang memiliki nilai terhormat dalam syariat. Kalau merusak barang-barang yang tidak menilai nilai kehormatan dalam syariat maka secara hukum agama tidak ada kewajiban ganti rugi. Oleh karena itu di paragraf setelahnya paragraf berikutnya tidak ada kewajiban ganti rugi gara-gara merusak alat musik. Gara-gara merusak salib dan atau bejana khamar. Demikian juga merusak, menghancurkan kutubat dolal, buku kesesatan, khofat, buku sihir, ya, Mbak novel-novel sihir, ya, cerita-cerita Jepang dan yang lain yang mengajarkan sihir, maka menghancurkannya itu tidak ada kewajiban ganti rugi. Demikian juga juga buku yang khala'ah wal mujun artinya e, tidak punya rasa malu dan tidak punya rasa malu porno, e, tabloid porno, buku porno dan yang lain menghancurkannya, membakarnya, membuangnya itu tidak ada kewajiban ganti rugi. Dasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk mengambil midyah pisau dan pergilah Ibnu Umar ke pasar Madinah. Wafiha dan di pasar Madinah terdapat wadah-wadah khamar kajulibat yang diimpor dari Syam. Fasyakok tu maka kata Ibnu Umar maka aku robek wadah-wadah homer tadi di hadapan Nabi. Wa amar ashabu bidalika dan Nabi perintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal ini. Fadalal hadis maka hadis di atas menunjukkan ala talabi itlafi hadi perintahkannya untuk merusak wadah-wadah homer dan tidak ada kewajiban doman ganti rugi. Namun supaya tidak menimbulkan kerusuhan dan kekacauan tidak boleh tidak merusak barang-barang ini wadah khamar dan yang lain Diambil sultah tidak tidaklah berdasarkan perintah penguasa dan di bawah pengawasan penguasa kenapa disyaratkan demikian apa dalilnya domana lil maslahah untuk menjamin terwujudnya maslahat dan mencegah mafsada Ya demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan